Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Tauhid di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kita Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 78 dan kita masuk kepada pasal yang keempat, pasal yang baru. Di mana di pasal yang keempat kita akan membahas perkara-perkara yang dikatakan pembatal puasa padahal yang rojek bukan pembatal puasa. Maka ini perbedaan dengan di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga dikatakan bukan pembatal tetapi yang rojek pembatal. Di sini kebalikannya. Dikatakan dari pembatal ternyata yang rojek bukan dari pembatal puasa. Maka kita masuk apa saja yang bukan pembatal puasa kita tunggu saja nanti setelah resmi. Fadal, jazakumullah. Bismillah. Qala al-mu'allif di kitabih al-akhbar as-sahihah di ahkam siyam Ramadan. الفصل الرابع ما لم يفسد الصيام al الراجح Pasal yang keempat, apa-apa yang tidak membatalkan puasa dari perkara yang rajah. Maka kita menyebutkan sekarang di pasal yang keempat. Maka ini adalah pasal yang keempat dari bab yang kedelapan tentang pembatal-pembatal puasa. Siapa yang ingat tiga pasal yang sebelumnya di Matem? Pasal awal apa? Tidaklah dihitung orang yang berpuasa itu berbuka kecuali terpenuhi tiga perkara. Yang pertama, al-ilm, wa zikr, wal qasm. Itu bab yang eh, pasal yang pertama di bab mufsidat usian. Di bab pembatal puasa. Kemudian pasal yang kedua apa? Mm -mm, bukan apa? Pembatal puasa yang muttafaqun alaih, yang tidak ada khilaf padanya. Ada berapa masalah? Enam masalah. Pertama, makan, minum, jima, apa? Merokok, sisa, dan ingkita an memutuskan niat dan berazam untuk berbuka. Yang terakhir, Al-Haid wa Nifas. Kemudian pasal yang ketiga apa? Apa-apa yang membatalkan puasa namun terdapat padanya khilaf dan yang rajah tidak membatalkan puasa. Afwan, yang rajah membatalkan puasa. Apa saja pertama? al qaid Amdan. Muntah dengan sengaja. Maka terjadi istilah. Kelompok Abu Hanifah mengatakan tidak membatalkan puasa. Jumhur mengatakan membatalkan puasa. Yang rajin membatalkan puasa. Kemudian masalah kedua atau kemarin malam? Ada mutabiyyut ya, Maka berpendapat Abu Hanifah tidak apa-apa meniatkan di siang hari. Adapun jumhur dikatakan harus mengkodok karena batal puasanya. Sesuai hadis ataupun asar dari Ibnu Umar dan Hafsah. Dan sekarang pasal yang keempat kebalikan dari pasal yang ketiga. Malam yufsidu siam ala rajah. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama perkara-perkara ini yang akan kita sebutkan pembatal puasa. Namun yang rajah tidak membatalkan puasa. Jadi pembahasan sekarang bukan pembatal puasa, bukan lagi. Tetapi pembahasan sekarang adalah dikatakan katanya pembatal puasa ternyata bukan pembatal puasa. Apa yang pertama kita sebutkan sekarang al-hijamah. Al-hijamah bahasa Indonesia-nya bekam. Bahasa Inggrisnya cupping. Cupping bahasa Inggris. bahasa karyanya apa? Hmm? Kurasa. Bahasa karya bukan. Kurasa. Hasil itulah yang pertama al Tentang permasalahan al-hijamah telah terjadi istilah di kalangan para ulama seperti kami sebutkan dikatakan dia itu adalah pembatal puasa. Dan dikatakan dia itu bukan pembatal puasa. Dan yang rajah di sini bukan pembatal puasa. Adapun sebelum kita membahas tentang permasalahan fikih, lebih baik kita menjelaskan apa itu hijamah dari segi makna dan keutamaannya. Maka al-hijamah barakal hukitum lugawiyan dari makna lugah aslul hajm ay al-mas. Makna hijamah dari al-hajm makna al-mas. Apa mas? Menyedot. wakila lil hajim hajjamun limtisasihi famil mahjamah. Maka diambil bahasa bagi pelaku hijamah dinamakan hajam, pelaku hijamah dinamakan hajam atau orang yang membekam. Dia dikatakan hajam limtisasihi famil mahjamah karena dia meniup dari alat bekam tersebut. Kok bisa ditiup memang zaman dulu seperti itu. Tidak ada alat canggih seperti di zaman sekarang, dengan ditarik seperti antum lihat. Kalau di zaman dulu menarik darah dengan di disedot. Lalu alatnya apakah seperti dari plastik-plastik yang antum lihat sekarang tidak? Alatnya dari bekas tanduk. Tanduk sapi diambil, dipotong seperti gelas-gelas yang antum lihat, diloberi ujungnya. Maka ditarik orang itu kemudian ditiup Itulah dinamakan al-hijamah, bermakna al-intisos. Menyedot. Seperti kalian minum es disedot sifatnya begitu pun di situ. Lubang yang berupa tanduk disedot agar keluar darah. Maka di zaman dahulu sangat berbahaya menyedot darah. Adapun sekarang alhamdulillah dengan alat yang canggih Apalagi ada alat canggih lagi sekarang hijamah dengan sendirinya seperti itu tinggal tekan Maka oleh sebab itu al-hijamah diambil dari al-hajam di mana al-mas. yukalu hajama sabiyu tadai tadyu ummihi. Hajama asabiyu sabiyu ummihi. Idama sahibu. Maka nah, di lugatil Arabiah disebutkan hajamah sobi. Telah menyedot bayi hadiah umi dari tetek nya Dari dari susu ibunya. Berarti dinamakan hajamah bermakna menyedot. Maka indal Arab dinamakan hajamah sobi. Maknanya bayi itu menyedot dari susu ibunya. Maka al-hijamah maknanya adalah menyedot dari segi dia? Arabiyah. Adapun dari segi istilah maksud dam atau sahbud dam al-fasid min al-jism alladhi yatasabbabu al-marad al-muayyan atau qad yusabbib marad fil mustaqbal disabab rakumihi wa intilaihi fil jism. Sehingga makna dari segi istilah penyedotan ataupun pengeluaran darah kotor. Inilah kelebihan dari bekam darah kotor, bukan darah yang sehat seperti transfusi darah ataupun seperti donor darah. Maka donor darah kita memberikan darah kepada PMI Palang Merah Indonesia ataupun kepada rumah sakit ataupun langsung kepada orang yang sakit ataupun langsung kepada orang yang kebetulan membutuhkan darah. Seperti kecelakaan, pendarahan, butuh darah. Kebetulan golongan darahnya sama, maka darah kita yang sehat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini bukan hijama. Ini transfusi darah ataupun donor darah. Adapun darah bekam ataupun darah dari hasil hijama, dia darah kotor yang akan menyebabkan penyakit di waktu yang akan datang ataupun menyebabkan penyakit pada saat itu. Sehingga dengan dibekam dia akan merasakan ringan dan enak karena keluar darah kotornya. Maka inilah dari makna al-hijamah lugatan wastilaka. Wahia minal ilaj di awsa nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditadawi biha. Maka dia adalah obat yang diperintahkan oleh Nabi kaum muslimin agar mengobati dengannya. Maka di dalam hadis banyak sekali dari keutamaannya, dia itu termasuk dari pengobatan yang sangat bermanfaat. Tanpa minum obat-obat kimiawi, maka dia itu tobi'i. Diambil darahnya, setiap lima bulan atau enam bulan atau setahun atau setiap bulannya. Maka al-hijamah dari keutamaannya pertama datang dari hadis Ibnu Abbas, dia adalah doa, dia adalah dawa ataupun obat. Seperti disebutkan dari Ibnu Abbas, asyifa tisalata fi salasa. Fi mahjam atau mihjam au surbati aslin au kayati bina wa ana anha umati anil kay obat yang mujarab itu yang paling baik itu sistemnya dengan tidak meminum chemical kepada tubuh tetapi mengeluarkan yang pertama adalah al hijama Maka dia obat yang paling baik. Di ranking yang pertama membekam irtatil mehjan dengan ditores oleh pisau atau silet keluar darah kotor. Ausir batu aslin atau meminum madu juga dari obat. Namun sayang sekarang banyak yang tidak asli. Sehingga faidahnya tidak begitu besar. Seperti meminum madu asli. Oke ya ataupun dengan decay dengan api. Bagaimana kei dengan api? Termasuk dari pengobatan juga, di mana orang yang sakit kemudian dibakarkan besi dengan bara api. Maka besi ini sudah menyala. Kemudian ditekankan kepada otot yang sakit. Maka dengan izin Allah hilang sakitnya. Namun obat yang ketiga ini sudah tidak direkomendasikan oleh Nabi maka disebutkan oleh Nabi wa ana anha ummati anil kei dan aku melarang umatku dari kei dan juga di dalam hadis yang lain yang mutafakun alih dari Ibn Abbas justru dengan melaksanakan kei dan meminta di kei di saat dia sakit minta di kei itu penyebab orang ini tidak masuk kepada surga secara langsung seperti hadis Ibn Abbas karena min ummati sab'una alfa yadkhuluna jannah bi hisab wala ifad. Ada pada kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diiqab. Enak, tanpa ditimbang-timbang amalan kita langsung masuk surga. Mereka apa? Aladina la yastarku wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka mereka itu orang yang tidak meminta rupiah Di saat dia sakit atau kena jin minta berupiah Tidak. Tidak usah meminta. Tapi saudaranya paham. Dan yang kedua, tidak meminta dikei. Karena tadi Nabi mengatakan, wa ana anha umati anil kei. Aku melarang umatku dari kei. Dan yang ketiga, tidak melaksanakan tatayur. Apa makna tatayur? Hah? Apa makna tatayur? Makna tatayur adalah mencari nasib baik dan nasib buruk dengan melihat kepada burung. Misalnya ada burung di depan kita. Besok saya mau ke Padang. Perginya hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu. Saya mau lempar burung. Kalau burung larinya ke kiri, berarti hari ini bagus. Kalau lari ke kanan, berarti hari Jumat bagus. Kalau dilempar ke atas larinya, berarti hari Ahad bagus. Jadi burung dilempar. Itu nasib baik. Mana hari yang baik tolong pilihkan. Wahai burung. Bukannya kepada Allah, kepada burung. Dilempar burung lari ke kiri. Oh berarti hari ini pergi. Hari paling bagus hari ini. Tidak ada sial kata mereka. Kemudian dilempar lari ke kanan. Oh besok. Kemudian dilempar lari ke atas. Oh berarti hari Ahad besoknya. Jadi bukan hari Jumat dan Sabtu tapi besoknya. Kemudian dilempar terlalu keras mati kepalanya. Nah, hari apa? Hari sial. Mulai dari sekarang kamu akan mati karena kamu telah membunuh burung yurmu. Ini intermezzo karena tampangnya pada ngantuk. Kalau Abdullah ngantuk. Maka di sini dia keutamaannya adalah obat. Sudah paham apa kain? apa tatayur wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka kepada Allah bertawakal. Maka dari keutamaan orang yang bertawakal akan masuk surga tanpa hisab, tanpa ikhob, Karena menyimpan segala perkaranya kepada Allah. Tidak butuh kepada orang-orang kaya. Tidak butuh kepada manusia-manusia yang akan membantu dakwahnya ataupun membantunya. Cukup Allah. Maka Allah akan memudahkan kepada kita karena Allah di atas segala galaknya. Maka dari keutamaannya juga yang lebih baik lafadznya hadis Anas. Dan hadis Anas ini mutafakun alaih. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun hadis Anas mutafakun alaih. Dan lafadznya wa inna am salamata tadawaitum bihi al-qiyamah ina amsala mata dawai tumbihi al hijamah. Maknanya bahwa sebaik-baiknya yang kalian jadikan untuk berobat adalah memberkam. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan makna yang lain ataupun dengan penjelasan makna amsala di makna afdala. dengan lafaz inna afdala mata dawai tumbihi al hijamah maka sebaik-baiknya saat seafdal afdalnya obat adalah dengan membekam. Dan untuk permasalahan hijamah Allah hukum. setelah kita mengetahui keutamaan hijamah dan definisi hijamah, sekarang kita masuk kepada permasalahan hukum hijamah di dalam puasa Ramadan. Masuk kepada fikir sekarang. Maka untuk permasalahan hijamah di siang Ramadan, bagi orang yang sedang berpuasa, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama yang masyhur dengan dua pendapat. al qawlul awal anal hijamah tuftir atau tufattir. Bahwa hijamah itu membatalkan puasa. Dan ini adalah ucapan Aisyah, Abu Talib, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Al-Hasan Al-Basri, ibn Sirin, atau ibn Abi Rabah, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawih, Ibn Mundir, Ibn Huzaimah, dan Al-Khattabi. Mereka mengatakan membatalkan puasa orang yang dibekam dan membekam, maka keduanya orang yang dibekam dan membekam harus membayar kodok Ini dinukilkan oleh Syekhul Islam di Majmu' Al-Fatawa. Adapun pendapat yang kedua bahwa hijamah la tufatir. Membekam itu tidak menyebabkan seseorang berbuka puasa. Dan ini kaul jumhur ulama. Kaul dari jumhur ulama. Kebanyakan dari para ulama mereka tidak mengatakan bahwa berbuka puasa itu eh, bahwa al-hijamah itu membatalkan puasa tidak. Maka dari dua pendapat ini mana yang rajih dan mana pendalilan? Walau alam yang rajih adalah pendapat yang kedua dan ini ucapan jumhur seperti berkata Imam At-Tirmidzi di dalam jamaknya waqad dhahaba ba'du ahli ilm min ashabin nabi wa ghairihim ila hadal hadis wa lam ya'u bil hijamah li sa'im ba'sa wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Syafi'i maka ini ucapan jumhur bahwa al-hijamah la tuqtir Adapun pembahasan kita sekarang hanya menyebutkan dalil yang kita jadikan pilihan bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan. Maka mana pendalilannya kembali kepada makmum. Di matan disebutkan pertama dari Ibnu Abbas. Kala ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa sha'imun. Ihtajaman Nabi, Nabi melaksanakan hijamah Wahuwa Sholim Dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka di sini menandakan dengan jelas. Hadis sahih di sahih Al-Bukhari. Pendalilannya jelas. Bahwa Nabi berpuasa dan dia berbekam. Maka di siang bulan Ramadan jika butuh untuk dibekam pada saat itu sakit, pusing kepala, migrain, maka tidak apa-apa untuk dibekam di siang Ramadan. Kebetulan sedang berpuasa. Karena bagi para pakar bekamers ataupun ahli bekam, dari waktu-waktu seseorang dibekam itu kapan baiknya di saat berpuasa. Karena darah-darah kotor itu tidak berjalan. Dia berada di tempatnya. Karena darah itu fungsinya apa? Membawa sari-sari makanan dibagi kepada tubuh. Maka jika orang berpuasa tidak ada proses makanan, tidak ada yang diolah makanan di usus, di usus halus, maka berhenti usus halus dari pekerjaannya karena tidak ada makanan untuk dicerna dan untuk diabsorpsi, untuk disedot. Sehingga darah tidak berjalan dengan cepat dan tidak berjalan membagikan sari-sari makanan. Maka di sini waktu yang baik untuk dibekam. Dan di lafaz yang lain masih di Sahih Al Bukhari, ihtajama huwa muhrimun wa tajama wa huwa Ini pun pendalilan yang lain bahwa Nabi melaksanakan bekam dan dia dalam keadaan berpakaian ihram. Sehingga di sini boleh seseorang melaksanakan ihram dalam keadaan haji pakai pakaian ihram yang putih-putih kemudian dia dibekam dan belum tahallul baik dan begitu pun dia dalam keadaan puasa kata Ibnu Abbas. Kata hadis ini dua lafaz ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas di Ashabus Sunan Ihtajama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa muhrimun qaimun. Maka di sini lafadznya hampir sama dengan yang diriwayat Al Bukhari bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan bekam dan dia dalam keadaan saimun muhrimun dalam keadaan berpuasa dan menggunakan pakaian ihram. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Bisr ibnu Hilal Al-Basri. Ada sana Abdul Waris ibnu Sa'id Ada sana Ayub an Ikrimah an Ibnu Abbas. Maka hadis ini sanadnya sahih seperti di sahih Al-Bukhari. Maka berkata Abu Isa di saat meriwayatkan hadis ini, ada hadisun sahih. Maka dari hadis-hadis ini dari Ibnu Abbas pendalilannya syarih dan hadisnya sahih. Tidak ada para ulama yang mengilahkan kecuali ilah yang gairu qabihah. Maka hadis-hadis ini sahih. Dengan ini selesailah pembahasan tentang permasalahan alat hijamah bahwa hijamah telah terjadi istilah di kalangan ulama katanya membatalkan dan, dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan maka yang rajah jumhur ulama mana pendalilannya dalil yang diberikan oleh akan puasa, maka Nabi tidak akan melaksanakan bekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Akan menunggu di malam hari, malam Ramadan, atau menunggu di bulan Syawal. Tidak, tapi Nabi sengaja berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini menjadi pendalilan bahwa bekam itu asalnya bukan perkara yang membatalkan puasa. Namun masalahnya di sini, apakah boleh jika kita berbuka, meskipun dia bukan pembatal puasa, jawabnya boleh jika setelah dibekam keluar darah banyak, dia jadi lemas. Lemas, tidak bisa bangun. Karena banyak darah kotor yang keluar. Maka di sini boleh berbuka atau tidak? Boleh dari segi apa? Sakit. Dari segi marid. Bukan masalah bekam, tapi dari segi marid. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit ataupun safar, maka dia boleh makan dan minum di siang Ramadan, namun harus membayar kodoknya di waktu yang lain. Maka ini pembahasan tentang permasalahan bekam. Dan di sana ada pertanyaan pertanyaan berhubungan dengan ini kita masukkan kepada bab pertanyaan maka kita cukupkan kajian kita di sini kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita lewati nanti kita tanyakan dan kita jawab ada pertanyaan? Hmm? Baik, kita cukupkan di sini. Wa tapi ila huna wa jazakumullahu khairan fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta